Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibat sa'ilin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ahdada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin Ikhwah Cahaya hati yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Tandanya hakikatnya Allah yang tahu. Tandanya kita sekarang didudukan di majelis zikir, di majelis ilmu. Ilmu yang buat kita ingat Allah, ilmu yang buat kita cinta Allah, ilmu yang buat kita cinta Rasulullah SAW, ilmu yang buat kita senang saling cinta karena Allah. Makasih ya Allah terus bimbing kami dengan hidayahmu. Kali ini tema kita menakar kesabaran bersama Ustadz tercinta Jen Rafiq. Sehat walafiat selalu antum yasad. Allahu Akbar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Sebelumnya ikhwah Arifin kenalkan ini Akhifilah santri Azikra ya Muhammad Ali Jen. Ini di antara santri yang hafal Al-Qur'an 30 juz. Kita simak bersama Silakan anakku sayang Muhammad Ali Jen Surah Al-Baqarah 155 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم Wahai kaum mukmin, kami pasti menguji kalian dengan berbagai cobaan yang berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhlas menghadapi ujian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nasihati kami Ustadz Jirrafik Bagaimana kami bisa menjadi hamba yang sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara hadirin wal hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Sabar erat kaitannya dengan ujian Ulama menyebutkan Ad-dunya darul imtihan Dunia adalah kampungnya ujian Jangan mimpi ujian bahkan lepas dari hidup kita kalau kita masih hidup Makanya kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang sungguh-sungguh. Kalau jadi orang susah, jadilah orang susah yang sungguh-sungguh. <laughs> Sabar maksudnya. Allahu Akbar susah sungguh-sungguh. Hati-hati. Ya. Orang punya duit diuji Allah. Yang nggak punya duit udah jelas diuji Allah. Yang cantik ujian, yang jelek apalagi udah. Semua kita diuji. Hatta ujian itu bisa kita jadikan takaran apa kita orang sabar atau tidak. Salat. Kenapa itu imam disunahkan tahsin ketika membaca Quran? Sebab kaitannya dengan jamaahnya. Maaf, tidak semua kita paham bahasa Arab. Tapi kalau imamnya enak, jamaah bisa enjoy. Dalam satu waktu di Mekah Al-Mukarramah terjadi imam membaca ayat nangis imam. Di belakangnya pun jamaah banyak yang nangis. Tapi nangisnya macam-macam. Kalau yang paham betul oke okay, dia khusyuk nangis. Tapi terkadang ada orang pulang ke hotel saling tanya, nangis bang, orang-orang pada nangis. Ikut nangis. Artinya apa? Pengkondisian semacam ini juga perlu. Makanya ketika ta'lim kita guru kita Robi kita Ustaz Arifin Ilham sering menghantarkan dengan lantunan-lantunan kalimah-kalimah tayyibah untuk pengkondisian hati. Sabar juga pengertiannya dekat dengan ikhtiar. Saya ingat satu hadis yang pernah saya baca. Hadis ini ditulis rapih oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi dalam kitab yang paling sederhana, Mukhtarul Ahadith An-Nabawi wal Hikam Al-Muhammadiyah. Dalam satu riwayat yang ditulis juga oleh perawi terkenal populer Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Abi Aufa. Baginda Rasulullah suatu ketika menerangkan tentang sabar dan anti keterangannya. Beliau pernah memberikan ceramah, memberikan suatu tausiah kepada tentara, kepada mujahidin. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, la tatamannu al adu. واسأل الله تعالى العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف Wahai manusia kata Nabi yang dimaksud mujahidin yang dimaksud juga kita umat-umatnya la tatamannau liqa'al adu jangan kalian bermimpi jangan berharap jangan mengidam-idamkan kita ketemu dengan musuh Wasallallahu ta'ala afiyah. Mintalah kepada Allah perlindungan. Mintalah kepada agar kita bebas dari musuh. Tetapi Nabi menyebutkan faidha laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kalian terpaksa harus berhadap-hadapan dengan musuh, fasbiru. Apa sabar ketika kita sudah berhadapan dengan musuh? Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa sorga itu ada, berada di balik kilatan cahaya pedang. Apa maknanya? Sabarnya tentara ketika musuh sudah tiba, sudah berhadapan-hadapan dengan kita. Cabut pedang, hadapi musuh. Menang kalah bukan urusan kita, itu urusan Allah. Sabar pengertian ikhtiar. Hati-hati, jangan pernah kita mengatakan begini, ya kalau jodoh datang makan datang juga Ustaz. Tapi nggak ada ikhtiar. Hati-hati, jangan tertipu dengan bahasa cinta itu buta Cinta itu yang nggak buta, yang buta itu mata kita kali buta. Hati-hati, kita punya pilihan. Sabar tuh maknanya ikhtiar. Maka saudara, hati-hati kalau kita ingin agama kita dalam ikhtiar melangkah mencari ilmu. Kita ingin dekat dengan Allah ikhtiar, dekati Allah. Sabar pengertiannya di samping juga ikhtiar. Sabar pengertiannya juga lebih dalam lagi Pengertian sabar erat kaitannya dengan sejauh mana kita berusaha untuk unggul, untuk jaya, untuk menang. Hati-hati, zaman sekarang ini sudah zaman kebolak-balik. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Kadang-kadang kalau orang mau ngaji ditanya, ayo bang kita ngaji, ayo po kita ngaji. Jawabannya mantep bener, nying ceramah siapa nying ceramah. Pakai nanya nying ceramah siapa. Siapa juga nying ceramah kalau agama sama isinya. Men kan kadang-kadang kita suka begitu. Apalagi ini kadang-kadang penyakit kita. Kadang-kadang kita kalau ngaji, kenapa Ustadz mesti datang dari jauh? Apa tetangga kita nggak ada yang pinter ceramah? Jawabannya banyak Men kadang-kadang kalau nyeramain tetangga kita, teman kita, tuh kadang-kadang kita suka punya penyakit. Dia lagi ceram, udah mantap ceramahnya. Kita ngomong sama teman kita, dia nyeramain kita. Dia main catur, mesti kalah sama saya. Catur disebut-sebut. Kadang-kadang maaf, ngajarin bini orang gampang saudara. Gampang. Tapi ngajarin bini diri itu yang susah. Ah, Sabarnya butuh luar biasa kita ceramah habis-habisan mantep bener apa kata bini alah alah ini sabarnya yang mesti kita karena dia tahu suaminya suaminya tahu malamnya tidur terus nggak tahajud tahajud subuhnya nggak ke masjid gitu ceramahnya cuma ngamen Baik. makanya ketika ayat Allah turun وسواء alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون itu sebagian sahabat meragukan tindakan Nabi ya Nabi ayat sudah turun sama mereka mau didakwai mau nggak didakwai sama aja mereka mau diperingatkan mau nggak diperingatkan sama aja mereka tetap tidak beriman tapi umum jawaban Nabi hampir seluruh Nabi mengatakan wa ma alaina illal balaghul mubin kami hanya wajib menyampaikan seterusnya urusan Allah punya hidayah artinya sekarang banyak kecenderungan fenomena ada ustad kapok jadi ustad. ini kenapa karena untuk urusan kesabaran memang luar biasa luar biasa apalagi kita orang awam sabar terkadang diuji banyak orang yang suka punya friksi negatif sabar sabar sabar kan ada batasnya betul sabar memang ada batas tapi batas sabar adalah syariat Allah ketika seorang ayah melihat anak anak yang sudah tidak bertaat kepada Allah, sudah tidak mau lagi salat, maka ketika itu sabar sudah ada batasnya. Pukul tuh anak. Sungguh pun pukul tidak harus pakai tangan. Ketika istri sudah mulai miring-miring, apa tuh miring-miring ya? Sudah mulai sudah mulai susah. Maaf ibu, saya saranin kalau ada suami ngomong begini, mama ini duit buat belanja 200 ribu. Cukup-cukupin buat tiga bulan ini kalau kayak sabar-sabar ribet urusan. Beliin be kalender. Setahun bukan tiga bulan bang ini begitu. Artinya butuh sabar. Makanya ibu saya sering saranin kalau suami ngasih duit sehari seratus ribu, ibu terima. Besok dikasih lima puluh ribu, terima bu. Besok dikasih tiga ribu, terima apa tolak kira-kira? Kalau mau nolak yang halus caranya, Bang kalau timang 3000 mah kagak dah. Emang kenapa? Jangan salah paham, Bang. Yang kemarin mesti ada. Padahal nolak juga namanya mah. Kesabaran penting. Makanya ulama banyak banyak menuntunkan Itu kepada sabar kita. Kesel ya. ya. Sabar kesel ya. Manusia. mesti ada. ulama banyak nuntunin ada semacam bohong. Sebenarnya bukan bohong, semacam bohong. Untuk menumbuhkan sabar itu penting suami pulang bawa hadiah bu maaf ibu milat misalnya ulang tahun suami bawa hadiah saking care-nya sama bininya Assalamualaikum kata bini Waalaikumsalam mohon maaf mama babat pulang terlambat karena tadi muter-muter di mall ngapain nyari hadiah mama sekarang ulang tahun ini hadiahnya ini special for you happy birthday to you mantap romanya Iya. aki-aki juga ngapa-ngapa begitu apa kata istrinya aduh bang inget aja ulang tahun saya udah mantep bener apalagi segala pakai hadiah begini ngomong-ngomong apa anu hadiahnya kata lakinya buka mau buka dibuka kalau kagak demen sabar ngapa umpetin nih nggak demennya buka tuh hadiah ini kadang-kadang nggak suka-suka terlalu jujur tapi nyakitin ngambil hadiah kiting-kiting la ilaha illallah muhammadur rasulullah ngapa jadi kayak begini pakai dibeli udah harganya pasti mahal ini berapa harganya sekian mah pulangin sono modelnya kuno warnanya norak ketahuan bin abang gelap begini dikasih biru tua oh, gimana sih urusannya pulangin sono itu namanya jujur bu tapi nggak sabar namanya coba kalau urusan kayak begituan umpetin ngapa kecewanya Pegang tuh dengan kedua belah tangan. Terima kasih bang. Ini luar biasa. Inilah satu-satunya baju yang belum punya mama punya seumur hidup. Lakinya kaget. Maksud lo? Ini baju bakal jadi koleksi mama satu-satunya yang paling istimewa. Lakinya nanya, jadi demen ma, insya Allah pak. Model begini mama pakai terus dah. Ngaji dipakai, WC dipakai, kondangan dipakai arisan dipakai dipakai terus bangga tuh lakinya mungkin dia bisa cerita sama teman-temannya ini saya luar biasa demen bener sama hadiah yang gue beli kemarin Lu dipakai terus no no no no padahal waktu pakai ibu nggak jujur sebenarnya cuman sabar menghadapi suami begitu waktu pakai begini gue pakai itu seni baju biar cepet sobek <laughs> sobek selesai urusannya baju model begini pakai dibeli maaf itu kelihatannya bohong tapi itu sabar saudara karena nutupi kekecewaan suaminya hati-hati Allahu Akbar Allahu Akbar wasabrun jamil Allah mengendaki hamba-hamba yang beriman itu sabar yang terbaik apa kabar ikhwah fillah itulah diantara makna sabar dalam lima waktu salat 17 kali kita membaca Al-Fatihah dan dalam setiap Al-Fatihah kita membaca Iya. Alhamdulillah, Ya Rabbil alamin. Apapun yang terjadi. Yang kaya alhamdulillah, yang miskin alhamdulillah, yang sehat alhamdulillah, yang sakit alhamdulillah. Oke, okay, keluarga kita meninggal. Kita sholat mayit. Anak sebagai imam sholat mayit tetap membaca Al-Fatihah. Berarti membaca alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Rabbil yang ngatur Allah. Makanya iman sabar. Hanya orang beriman yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar dalam taat istiqomah berarti sabar menjauhi larangan Allah sabar dalam bersyukur nggak berkeluh kesah sabar dalam musibah dan sabar dalam berdakwah tawasabil hak tawasabil sabar terima kasih kesabaran ikhwah mengikuti taklim ini Maafkan Arifin, terima kasih amal jariahnya.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبنا الله ونعم الوكيل